Tidak nah, dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan app pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir app-nya sendiri, tidak sempat mengoreksi app-nya orang lain. Wa qala ta'ala hasibtum annama khalaqnakum abatha afa hasibtum ta nyangka sira kabeh annama khalaqnakum mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane? Wa annakum lan nyongko sira kabeh wa nakum lan kue nyongko sira kabeh ilena maring kue nyongko latur jauh nauratin den balekno Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal toat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu tidak kalahirna nomin hasangi hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tailah mikir yazidu nambe yopo tafakur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wayah miluka lan dorong opo iki hada ka ing sira ala laumi ka ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujama nabati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut Nopo serius nih, Tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah. Pun terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada nopo ancaman Allah terus yang dijanjikan tentu para wali wali wong ape kowe wali sanggepe wali wali amatir wali pokoke wali terus perilaku sing ora disenengi Allah kalau beri contoh guys sing aman maksudnya aman itu ada di beberapa kitab misalnya Fathul Mu'in Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ono melayu nih Mane kula nu sering gawe sare ateng santri kula. Pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana mlayune. Gue iling-ilingan nak kowe iku serius. Kan ora lucu misalnya dipanggil mu terus mlaku suwante, kan koyo ngono kan koyo wong ora peduli napa. Nah, nah dawemu eh, itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh males-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malasan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena api sholat terus sampai angop terus rokok itu tidak <laughs> nose sewantes. Nah, itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifat itu yang nopo munafik. Wa idha ilas ilah sholati qamu kesalah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik, orang baik itu wasariu ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu. Kesusu cepet-cepetan. Kan rata-rata kiai itu nak melaku itu banter. Wiling-ilingan nak menuju barang apik itu ketok seri serius. Nah, kiai itu melakukan elon-elon kemungkinan nak radhi duit ya ketuan. Ngurapati <laughs> so ngaji, jare senganteng-anteng itu ada makonane, paham no? Sekali-kali kan pengen ngaji, pas maru ngorotat ngaji melaju nganti nabrak-nabrak uang. Ibu insya Allah eh keren apa? Tapi yang ngawur nganti nabrak-nabrak uang. Kalau kalau cerita, jadi Mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nak ape ngaji ku angop ah, niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi jadi tumak nina itu ada batasnya, nggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa, riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksi Allah fafirru ila wafirru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru kudu apa? Melayu. Ono melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Mungkin kadang wong anteng rada di wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah bab iki ape wong Madura. <laughs> Tapi nak hadis latah dop ape wong Solo ke Jogja. Jadi kok plus minus apa? Madura soleh lat kandani latah dop paling apet Jo gampang muring-muring. Paling apet, Anu kalau di santri Madura kata tak kandani pantangan hadis yang Madura latah dop. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, Solo Jogja anak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon wah maten. Nah, saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing Madura. Ora napa? orang emosi. Jadi ya gak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kalau pantura, rati seneng misok pantura nih, murgum belah. No. Tapi ini penting kulatur, no. makanya ada ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusu ini Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fakir. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir. E, eh, ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir Eh, Nabi itu tidak tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya kenapa engkau tidak menuju air itu, jadi e, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi sange inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal mau kita boy aku nara melingkar kafe <laughs> eh, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci itu apa itu tayamum ketika ditanya eh, al amru asra min dalik eh, urusan bisa lebih cepat timbang itu eh, saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum wudhu pakai pakai aqua pakai jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul mobil tak suruh berhenti terus saya wudhu pakai air aqua padahal ya deket masjid ya deket karena kadang tadi e, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asrok, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, tersarung baru apa? Jubah. E, makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pernah nggak pakai kaos karena orang pria kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya tidak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau <laughs> disungkan, kalau di jas kuat kan. Gara-gara dianggap kiai rotor roto anak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggung nyai. <laughs> Wah bingung, bos kayak itu niat saake, Gus baik urat ora jas kurang kelar tuku tapi ya raro. Niatnya boleh bape ora roh kemungkinan itu nganggep aku kelar tuku terus ngekei <laughs> itu berarti suudon yang terlembagakan <laughs> Kemungkinan ya saking ya kepengen kiai ini duwe yes. atau kemungkinan ini Gus Baik kalau mau ben tiga no wong jelas jelas ya <laughs> nggak ngerti ya, dan tidak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal lah kiai ini malah lagi wudhu wong Arab lagi atas nih hamam hamam itu hamam itu pokoknya di kan nono pemandian umum ya sekarang sama lagi. Eh, pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu tidak ada santri nih aku aja ragam daerah Mustafa lah aku melakukan kena ketipu malah <laughs> malah lorok kape jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku itu derek no <laughs> malah aku sing derek no akhirnya <laughs> sembrono ah selorok kape tidak oh po suwargo swargo ya raro sebenarnya nak kayak tuntun ya raro singkat cerita si kiai tadi dengar e, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah mengkiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh e, badaan gosal tambok kamu kes, jangan ke susu kamu mandi dulu engkau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan isowae pas adus karena mungkin lagi seneng senengnya kena banyu belum mau barang baratus medit <laughs> kan yo Mana pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lo mau mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu, waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teknya Quran tuh fafirru ilallah lari. Firor itu mana apa? Lari. Nah, itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu. Apalagi ini kebakaran rokok. Itu spring. Itu <laughs> lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya gue iling Saya tuh sering. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah ya gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakukan itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita tidak boleh. sewan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tuwa film lagu mbek ango terus santai. Iku bangune apa ibadah kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek Melayu kan seru. Apa? <laughs> Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi suka wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar Melayu ku susu jebule jantuk ya bu. suka Ya lengi ya. jadi ini kula suwun lah. Tapi ora satu gebut melaku satu rompul, <laughs> iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono mereka istilah pangeran apa? Wasariu bergegaslah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesu susu. Ada daerah yang temperamental. di Dikandani Nabi Latakhtub. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab ahli al khairat mungkin bagus, tapi di latakdob kurang. Orang Solo, Jogja di Tumaknina bagus tapi di Musaroah kurang. lah makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu di dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasa riu. Wasa riu itu apa? Bergegaslah, fafirru larilah. Jadi fafirru ilallah maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? lari supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu ndak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai sanak dikasih tahu babak atau kangkang gus ibu sedang gerah serono swanta itu kan kayak gak ngergani wong tua udah ono melayu dan nah, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min soba binir takoh semua dibak menerangkan apa nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga maknanya cep cepet fakaan naman hatto min soba binir takoh jadi nabi kalau jalan itu cepet ya dong ini ya paham ya ngeling ngilingan nah ciri utama berpikir secara Qurani adalah apa kamu mencari sifat-sifat wali Allah dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas malasan wa idha qamu ila sholat qamu kusala. Sehingga kata Fatul Muin kalau kamu sholat kudu onok ini onok nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik karena orang munafik kalau wa idha qamu ila sholat qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufasir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? E, istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhanna su'antumul antumul ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Hatan masyur itu. Anak abdun soro fakhri dimna fakhri. yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Anak abdun soro fakhri dimna fakhri. Jadi Anal ta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya ada siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan to'at juga karena Allah. Nah, Orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu somat, tapi ya, kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali. Terus wong salam template ya gitu nggak no. Terus untung aku, aku mau orang untung belas. Lalu cara bapak wali be ulama, aku mulia ulama. Wali aku nak terkenal wali, paling banter wong sowan gue gulo. Sing untung deh nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi si siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali gue ya dulu ulama. Gue nambah gue dur gue menurut gue rano makom itu Terbangnya kan cepet kayak kapuk tapi ceblok eh laut. Wong nara di makom itu kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. tiling iling ya, terus kulo suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat ketika kebaikan pun respon kita an tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Ada? Harus apa? Musaroah. Musaroah Aku ke susu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau toaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari ke kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lah agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. <laughs> Mulai bingung mbek wong saiki. Nah, wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek nah, sing wengke pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat ing barno jo tombo. <laughs> Mangkel wong. Lagi ini sing apal Quran ngalim diselipi ya perkara ade kono aku skuter. Aduh maten. Ijek nom nak tuwa tak malu. ijen nom kan. Iku wajib pasut nak kan. Pasut yang fikir mandi yakin. <laughs> Wah, tak wes yo yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu cek nom. Waduh tuh buah lapan seruat mas. Iya karena Arab Saudi nu diulen. Terus kalau penguasa Arab sing tua memang mati tak oleh sing nom nom tuh tuh itu. Iya, tapi yo panjang yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. <laughs> sok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Nah, sembrono. Yo, coba itu, awas. Kecuali ke tua memang mati wis tua itu ramai mati yo ya aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ini tuh, Tok bu Bamin ya, anda anta tafakkara nggih. Eling-eling ya bawa bawa gitu nopo sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya orang baik termasuk uh, apa itu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim alaikum tidak eh, e, pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, bek kodok, kuter Itu kudu ceria. Lu kulon sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho, bek kodok, kuter Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini kira susah. Di murid kira jelas sudah susah. saking apa? Lagi kiai kan susah. Aku di murid waga Gus tua pikir kita air serat jelas. Aku oh, goblok cara aku kiai ngono. Zaman akhir ono wong ngaji gue kitab gue sibet. Ono ono ngaji gue sibet. Ono ora paham tekone majelis gue hebat. <laughs> Lah nak paham teko kan wajar. Kira paham kok teko kan luar biasa. <laughs> Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wayo guyu iso. Guyu hebat hebat hebat. Hebat. Nah, no menteri dilantik guyu wajar, dong ora menteri rafu kok guyu aku. <laughs> Ya aneh loro, sanging ini, sanging gedeng ini, semua. <laughs> Pokoknya seneng ibadah. Mereka sifatnya wali iku la khaufun alaihim walam tidak ada rasa takut, tidak ada rasa su susah. lo kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasi piye, butuhku nasi piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya, kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. enggak cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al-kafidat yang mencukupi. Allah ar rozik Zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al hadis Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai, tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al baqidat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul kurun. Pernah ditinggal wali songo. sehingga agama dicekel mutin Katakan dicekel kemenak mengurusi ngurusi agama mergo digaji dicekel mubalek sing ngomong buan teragama berikut salami template tetep melaku padahal sing gawa ora sing ideal utawa dicekel wong ikhlas ngene iki tapi yo ya ngene ngene iki <laughs> wae tapi agama tetep jalan karena Allah al-hadi yang memberat petunjuk itu Allah jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan fa inna wa ta'ala wasofadha tahu bi annahu al-hadi karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi penunjuk jalan jika di Amerika ada orang hidayat, di Hollywood ya ada. Di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali. Iso mau cemuin, khusus era karun. Orang Bali, betina orang utuh. Khusus era karuan. Kadang mau gunung kidul atau orang utuh, aku khusus ya. Lo mereka pangeran, pangeran reso diatur. Oh di santri Bali, tiap romo itu mendak astagfirullah. Pikirnya wong, pimpiran astagfirullah, wong pikirnya. Semua guru itu tulan Bali. Sebelah ngelek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam itu kan apa ge nangis. Dene neng Gunung Kidul kan rata orang wong ayu bareng neng kono wong Pakistan wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis itu samu dul dul. Jebule gak nangis itu sane nyesal dene. Uh, ngomong itu dibenero tangga-tangga nih hanya kabeh wong Indonesia. Saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ada kepelek kabeh. <laughs> Rawong Turki, rawong Uzbek kan wayu-wayu. Sing itu akhirnya krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. <laughs> Enak ya darah sing elek sing toh Emang samu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Enak. Enak eh. ae. Makanya haji itu pangeran ngiling nong haji apa? Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala koala cita la filhan Haji nyen ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah yuk kon khusyuk. neng haji lanang itu mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perem Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedo orang no ibadah sing gelem ra gelem kumpul koyok haji. Nah sholat kan kadang sih tiga satir. Nah, ya sholat kan partai-partai nah, nah model ya Toei itu gue gurih sing lanang gue ngarep. Ana sing model samping. Hadisnya coba no hadisnya kebutuhan gue mau. mana? aneh sebelum salate sampe no Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jari sing ya. Mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan padha ngangguri rabar. Kalau yang sering takut, nah cara jiran sebut kerja, ah, aku rapa pangeran, aku ngukumi rano nih. Gue jangan-jangan aku fanatik juli pangeran rapopo. <laughs> <laughs> oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam madhab syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup aja. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup aja? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia, roy wong pesek, ndek. Terus ketemu wong Uzbek, wayu, wajib buka. Wajah. kalau di konco kia, ikut kulon gue meh kecelakaan tak ya boh Dia berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambil. Iya, iya. kiai, kiai tenan yuk. Cara kula ngambung Gus, gak kena waktu. Wes, wes. Mulai mendingan pangeran mulai beto uang gitu. Ini beto ini pas nih kacer. Aswat. lagi pangeran ada kan jangan ngono falarofasa, rofasa wala fusuqa wala jidal dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek yo ya fil haji. kesunatan kesunatane Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes Oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab di Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya bodoh loh. Wong Turki kalau nate dolan teng tiang teng toko Turki, itu penjaganya lanang-lanang ganteng. Ini Indonesia jelas jadi artis. Terima pembantu. Manja nirungi bener, ini bener gak? Nah tapi kena nih gunung gitu kan rombong gunung gitu lagi masalahnya kayak kaji. Nah terus dia nangis tak takut masa kuat di pangeran, jebule ngenes. Jadi pangeran gue unik, beda wong unik. Wong haji gue ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajah. Nggak usah aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman farodo fi inal hajja fala rofata wala fusuko wala jidala fil hajj. Sarate haji gue, Nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Leung tok waf kok jadi sitok. Lho kula di kanca, wong kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak iki pengen apa jenengan nangis. Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Saurip-uripku ya masjid haram. Kula niku wong elek apa pilih Gus Gus. Salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumroh mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning boko wong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngen lo. <laughs> Nangis wong iki. Piye gitu. Wes kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tua. Lanang wedok wajib tua dan kapan yang teng tengah. Mau apa juga Kadang sedurunge tawaf waf, bar sholat tetap akhirnya kan kredit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetap Pemenang kena wong si wanang wedok jadi suwe tok sak rombongan itu dua ribu Askare yang kegiles. Lah sing Indonesia ya ora gelem. Wong mu sitoke dipisah sing lanang. <laughs> Wong Indonesia kan ngono apa mlebu kabar kan dipisah mbek polisi sing wedok kon kan tetep ora gelem. mu sitok dipisah iku piye? <laughs> Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisinya sing kalah karena kan atau tukaran be askar di bangkilangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya faham, maksudnya ini bujuku mau sitok bukan pisah gue piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya iya. Dia si tau kok pisah jadi mesti malu, jadi eleng eleng ya, Jadi pangeran itu unik, iku nunjuk nona jadi wali iku ragu tuh neng daerah steril. ini pas ibadah haji we ujiannya lanang wedok malah kumpul. nunjuk nona fil ibadah gua nol coba. Wong ibadah gua nol coba yuk ya haji nih. Nah, ora coba bingung ngabung Hajar Aswad wadang lanang wedok jadi situ. Wong bertawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dihir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan neku gak duli bujuni Mus. Tawaf setengah telu tawaf atau tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dene menawa melok muter cucu-cucuku melok rombonganku. Nganti aku bar saiku cucu nuangis dene bareng ngerti gak rombongane. Nuangis kayak bahasa Indonesia wah mata wong. Berarti wakil kehilangan bojo. Mereka katut karpe. Nah, akhirnya tawafiku itu kok nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal, Di ikhram gak nyekel bojo, bojo wedi hilang. Akhirnya kiai kiai yo nakal, kiai kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik <laughs> ono madzhab. ono madzhab kok paket khusus iki. Bangunin pulsa. Lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku. Batal. Tapi nak pas toa bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takut jare mboten nangsal salbah batal. Khusus khusus. <laughs> ya tadi ada di kiai ku ya nakal asli ku. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Ya aja niru. Ayo rata-rata orang Indonesia anak aku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to nah. Ayo, batal lor, Batal lor. Cara ya, mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Ya, Sembuh Inti kol pakai tewo. tadi tuaf kok nanya Indonesia balik nih. Mas <laughs> repot. Lalu wong rasa usah gedeng kubu sebelah, kubu sebelah darah nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi opo, kau yang engko nak tahu, iku anut mazhab iku. Mana ngaji sing luas. kau aku loh, tadi wong alim keren. Maksudnya itu roh mazhab ya ora bingung. Wis saking dableke, wis saking alime ora roh. Lalu sampai Gus Gus Jati pun coba kau, eh sing Gus Pak repot kabeh saja. <laughs> aku sahuni unimu kono. Kau wong nasi tuh wong alim macam bingung. Bingungnya itu piye ya? Misalnya kue fanatik nyekel bojo batal, kau ujung-ujungnya nak pas haji toaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojo nih wong, satu nyekel. <laughs> gak umumnya bang Indonesia anak kaji nyekel bojo nih gak umumnya. Seng kaji tahu berduaan, seng enggak-enggak kan kaji berduaan. Umumnya titik bojo ah, nih. <laughs> Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi kel kan jadi ya hilang, jadi ya resiko kan. Utama, utus nyekel wong Pakistan, terus lali. <laughs> Wong itu nayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan madhab safi itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima karena sekedar megang tidak apa? batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi. Karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal karena kata Imam Safi itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Ya berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Eh sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah wong Jawa ngitung mau papat. kita ya, nah, cara wong Arab itu pitu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bulik dari bapak, bulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jadi cara Indonesia mau papa, wong Arab darah di itu mereka boleh ibu bahasa Arab nak kau bapak amah, nak kau ibu hola, Paham ya? Ponaan nak cara Arab ono banatul akhi, anak lur lanang ono banatul ukti, anak itu lur wedo. Cara Indonesia kan ponaan, berarti kan boleh be ponaan ono cara Indonesia gitu, Cara Arab amah hola banatul akhi ya mulane Indonesia fikih lu gampang apalane papat kan mergo bulik ponakan iku untuk wong papat ya bule cek minjatil ab cek minjatil om ponaan cek minjatil ah cek ukti tapi cara Arab iku amma hola ana ponaan kok dulur lanang ponaan kau dulur wedok lan diitung loro wabanatul akhi lah itu jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Nah, orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiyah orang lain. Mulane oleh mbok keloni, oleh mbok jima bujumu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Paham gitu enggak? Eh, itu cara berpikir jadi yang nggak membatalkan wudhu itu yang mahram mahram itu siapa orang yang haram di neka Nah, berhubung istri itu boleh di neka berarti status fakirnya ajnabi ya, orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya ada kanji Nabi fa innakum tumuh nabi amanatillah tumfuru jahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. <laughs> sing jelas gak melok sing neraka gitu. <laughs> Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi Kifuat terakhir bu suwargo ya melok Kifuat. <laughs> Lah apa melok sing mlebu neraka? Wong wedok iso oportune sapa? Takoki pangeran, "Ki bojone sapa?" Sing terus warga sinten Gusti? Lha kok Fuad, nggih niku mawon. Dadi itu ya ana enake kok karek milih kok siapa. Engko nak swargane beda kelas yo ya milih sing dhuwur. Ya jadi wong itu ya ana Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim enggak nak ditakoi Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Mau intikal khusus itu ya nama Indonesia orang. Makanya alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim ngalim Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab safi yang agak ringan. Begini, Allah mas tumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan Allah mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan ob. Ya, itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang beriman jika kamu, kamu, kamu pelaku. Ya, jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising, maka wudhu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen kowe aja ngambung cawe do ayu." Ketika Ruhin ngambung sing dosa sing ngambung sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa, musibah kan? <laughs> wong gak wong gak wong Ruhin wisun loh. <laughs> nah kan gak mungkin aku mendingin. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, nanti kan kamu polisi syariat yang ditazir yang ambung apa yang diambung? Sing ngambung. Meskipun Rukin so berdali, salam ayu. <laughs> Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu toaf, kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan aula masumun nisa wahadal khitab muwajjahun lil lamis yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum tuh yang pelakunya bukan objek paham ya uh, tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin uang gabung ruhin, iku regane jatuh gak kira-kira masalah <laughs> cocok ra cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok ra cocok kan kenapa? Wis ngene misalnya gini. Ruhin wong hipersek, wong wis pokoke hiper. Terus dicekel wong Turki, wong ayu. Kira-kira dia di cross to ora? Wis objek. Lho angen-angen kowe ojo mikir ngono. Misale ya. Rohin, Mustafa lah, khusus lah. Kowe bos, kowe terus digandeng wong itu Turki ayu. Kroso gerjel ta ora? <laughs> Kayak obyek lah, kayak obyek lah. Kroso. <laughs> maka karena tadi makanya pikirnya Imam Safi listiroki hima filada meskipun objek pun kan ada rasanya Oh, mesti udah setuju loh. Mungkin kayak udah mesum. Ya oke coba orang elek kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan wayu. Terus oke, Oh elek selawas <laughs> ya, nah, karena objek ini juga merasakan, <laughs> maka dibatalkan bisa, Imam Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah aku ya kroso kira-kira gitu, Pak. tapi siapa? Tapi Jadi Nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di toaf. itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya Mbah Mun pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab toaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa perempuan maka rata-rata disuruh intikal apa mazhab tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa Syafi'i <laughs> jadi ibu jadi ngok maturnya be pangeran gusti intikal semen nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit bah sepunten e, bah niki <laughs> darurat sipil ya darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mazhab napa jenengan karena memang nggak mungkin nggak tersentuh tuh wes asing paling soleh sekalipun pemenang sing kiai kaya kulo kadang-kadang wong wedok kuwi nyaman awar kiai Lho kula roh kiai, roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah bayar sing ayu sampai sing perawan sampai sing tua juga gandeng ya. Dadi untuk papat sekaligus. <laughs> ya apa? Ya uji nyali tenan, sing wong ayu setengah bayar tak kok iba. kok ambek bojomu. Gus kula urusan ibadah seneng ambek kiai. ayu. <laughs> Wah mate wong tenan. Mana kita dadi kiai ya abot, Mus. Mana rasa dadi kiai gede. Kowe ku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan Kena pengen jadi wali itu nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila bukan karena orang ini hebat bukan wong zaman rusak kok tetap bukan karena Allah yang al-hadi sing hebat berarti Allah bukan kita coba kita hidup di zaman akhir wong wedok do katokan cekak fitnah kayak apa Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa yang jadi fitnah? Jagone rada di menteri geger. Nah jenenge dunya. Jadi jenenge dunia. tapi tetap dosa soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lu antri. Dal kaji ya enam juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lu udah antri. Dalam ke wong udo. Kekabet lo waktu kotak antri. Oh, mulane banggalah jadi warga Indonesia. Bali lu Bali, ora akeh wong udo. Wong umur Bali antri to ora. Oh, ora setiap saat iso ning Bali ke. Api roh Ka'bah kota antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur di. Dhuwur Ka'bah berarti wong Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur di. Keren kan wong Indonesia. Kowe ini ngene-ngene lah. Umur <laughs> Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wis ngono ora watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lha aku ketemu awam wong gunung kidul budi wae wong desa. Ya wong gunung kidul tenan bojo kula kaji. Iku saku nyebelah Ka'bah iku wiridan to mung ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. <laughs> saku wiridan. Ba. Wah, tuh. mulai cilik aku sholat tuh madep kue lagi ketemu iki. <laughs> Batin bibir dan opo. Iku mesti dikenang baik apa. Jadi lagi ngalami Mengapa kan aku ibu senang bang Gunung gitu karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. <laughs> bah Ka'bah jadi mulai dulu saya sholat tuh madep kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabui. <laughs> Nah, kene sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku toh bitip, Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran piye? <laughs> Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai Nah, Aku sih beberapa gusti khusus niki, pokoknya <laughs> bebas dong gusti. Lah anak tak wajib dam, mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin nyekel kabok ora oleh iki ajaran apa malah repot ya. Ah, semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin dibang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kalau niku dikandani guru kula, jare bangun ini loh, tangan nyekel kok. tahu lah tapi ini kumenyaan belah kurang roh, malah merabuk kandani, malah panjang kan. satu menengah, satu menengah yang ngerayu pangeran terus. Gua bolak balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atau ngerayu pangeran, gusti maklumi pun zaman akhir. Tiba urusan bek kue ada urusan bek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Sauri ditanya, Fawawama watitu anna walidayya hasabani. Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku jaga kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Okay. Pangeran arham, lebih kasih sayang. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, yang Gunung Kidul, Wong Jogja, Wong Madura, Wong Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, ibu pangeran tertarik. Tapi ikhlas bisa syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok kanjeng Nabi ngene, iki kena mbok kan tak ijazah wis. Khusus wong keriting. <laughs> Kira keriting takok sing keriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang keriting, yang gak keriting minta yang keriting. Ya, ojo langsung aku muter sing keriting e, ya Rasulullah nanti yang hisap saya itu siapa? Yang hisap yang yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kan Nabi ku kaget. Cek kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku ora pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal rata tukunya apa? Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjadi dari Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang di jannah, itu loh gitu. Itu cara, pokoknya caranya seneng pengiran, ya sawur-sawuran tapi. <laughs> ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan tuh pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata Wong Diso tadi, lana dimamin robin yat khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara emang bagus lah kalau insaf Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dia ini ngerasa wong desa ya mangan, jadi meripat loro, jadi irung, ya pokoknya dia ini gampang syukur. Uang aku raiso game meripat ya tiga meripat, aku raiso di tangan ya tiga tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lalu lemah iman kurang ajar lah. Imani wong kota iku kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepen dimripat ya dikai dimripat. Ora kepengen duit tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing ya meripat tangan ora jabatan gak? Cocok kok ambil iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan aku adung tuh. beri ya kadung. Dibang bayang no jadi merenti kan repot. Bayang no alim mungkin tambah repot meneh. Jadi <laughs> apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sambung di sambung di itu. Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah Nah, albulu aki-aki berdoa swarga itu albulu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari nah, <laughs> bangun kalau cek sih yang titan. Aku kadang nyiri HP wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjaan bisa macet. Iku Mbah Mun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti setumpun lagi pas macet dia. Kriting, ya langsung aku muter sing kriting e, ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku Oke, Jadi baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku pinter golek rezeki. Aku ya tetap urip. Padahal ratu tukunya apa? Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjadi dari dawe Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, itu lo gigi Itu cara pokoknya caranya senang pengirannya sawur-sawuran tapi <laughs> ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata Wong Diso tadi, lenak dimamin Robin yat hak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara nih bagus lah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Jadi. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi ya meripat loro, jadi ya irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso game meripat ya tiga meripat, aku raiso di tangan ya tiga tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lalu lemen iman kurang ajar. Lah imane wong kota kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. Wong desa Kenapa kamu mengatakan Allah baik? ya Rasulullah aku ratau tau di meripat ya dikai di pengen Ora kepengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ng ngukur peparing nggak ya meripat tangan orang jabatan gak? Cocok kok abe iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan nggak kuat dong tuh, meripat juga ya kadung. bang bayang no, jadi merenti kan repot. Bayang nong alim mungkin tambah repot meneh. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah bulu aki-aki berdoa swarga al bulu wong goblok-goblok. Wong goblok lu gampang syukur. Nah, cari <laughs> bangun kalau cek sih yang ditan. Aku kadang nyiri habe wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjakan bisa macet. Iku mun karena orang pengalaman di nak rime blong piye. Iku ngerti satu menang. Pas macet di Henrim itu menang. Semalan jajan teman jajan santai. Kita <laughs> kok ibu belak kok santai ini nak glu, nak gludung piye. Pun dipikir super banget. <laughs> dari dari bangun kok enak tuh tiba ngomong keblak. Kue kacang ngiri kowe mau. neng ngerakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangan be Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terus hukumnya Kan enak sing dadi goblok. Ada yang tapi tetep aku mau tetep goblok tetep. Mau aku tetep mau dadi goblok mau. Cuma iki cerita irine ya loh, napa? Urip kok penak ingun, Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Lu kan dipikir jenengan Gus Jiran Kiai ini. <laughs> no anu. mohon aku di umat yo mikir. Jangan-jangan gue swargamu apa anut aku. <laughs> Matekno wong tenan. jadi uang goblok itu penak uripe yo. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ramlarat, melarat melarat no dewi kondo. Enak di jadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok saya Indonesia itu dipikir pakar-pakar sing doktor. ini wong mikir mbak sing dipikir ya nanti. <laughs> Ayo jawab. Wono ruwapat tenanan, ngentas kemis, sing meluarat sewantai ngopi rokokan. <laughs> Santai. Aku kan giri ya. Bapak iku anggar bapak be subuh kan ngajinya mak bocah-bocah. Kowe ben laku laku laku ben bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung seneng. Wong kok enake ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. <laughs> Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya udah Seneng kalau kadang ya Allah. Lah iku nunjukno pangeran, rahmate jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Lha sing ngenes sing bojone elek mau kan aku enggak. Bojone elek ora wong ayu jen ngenes. Cuma ke jogeer ngenes di bojomu luwe ngenes di bojo itu Lha aku sesama ngenes rasa saling kri kritik. Nampa kodok kuter napa? Nampa napa? Kodok kuter Ya baik kula suwun Pokoknya udah pening dunia sing seneng. Nare so seneng, so seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim alahum yasan. Para wali itu sifat dasarnya nggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetap nak buat terus-terus. No, itu jadi rarido bekodok. Kulo guys sebagai manusia kadang guys susah. Kadang nyinyon sewu ya kadang pas ibu gerasa ah, sendiri kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling Ibu gerah berarti gerah aku nambahi itu so Nambahi aku hormat ngerumat. Ngerumat ya ibadah, sing loro ya ibadah. Sing ngono seneng Mas. Kayak aku ngurmat kowe mangkel ini <laughs> tak ulang mulai 2000 piro kok perkembangannya yang ngene ngene wae pulang. Kalau mulang mulai ribu 2005 coba perkembangan ya saya ini lho sini santri awal ini apa terus cobaan jadi kiai kan yora ya <laughs> perubahannya Mustafa Bero kan <laughs> tak takut takut no ya tetep aja Kowe terus jadi khotib gak lho. Gak ya, gak perkembangan. Ya. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud tuh kau yang pengen kerungu kabar Mustafa dari mubalek kodang taruhin tuh tadukun kondang kan jora ya kerungu kabar. Ya segini ngene wae. Tapi menawa barokah aneh ikhlas sehingga aku pendek karir. <laughs> ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Rojek dhewe wis seneng. Ngono ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Boy latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus neng kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. baru Barokahnya Allah bikin adat nah kita melarat dora ditili pas melarat terus rano sing roh. Lu malu lu melarat jadi dulu-duluan. Ayo gue dicek suka tumpahan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Barang ngono melarat burai wong disentak-sentak maji kamu ditiri kancamu sini izin gak? <laughs> Ayo milih ditiri itu orang yo? Milih orang kan? Artinya Allah bikin adat naik melarat ditinggal temannya itu bagus. Nek mati wah ngono. Selama ini orang kan gerutu, wah aku semelarat konco lali, apa lali ngono lho. Dong to. Artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae. izin lho kan. izin lho melarat gudul gedhe aduh Ya milah digedul duluan ora? <laughs> Milah enggak kan? Lah milada terus Allah bikin adat lala konco-konco kita zaman suge lah li. Bisa anggap iku baru. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat itu dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik, yang terbaik. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja. Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan grutu grutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih grutu itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar. Ya. Dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. E, pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya Umar itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama. Ada Gus Wahid putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu apa pegangan ilmu Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu dolim ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja namanya penguasa ini dalam pikiran Ustadz itu tidak mesti dalam fakta kemudian si Ustadz itu matur ya Amirul Mukminin ini nasihon lak didun alaika fala tajidanna fi nafsika saya ini mau nasihati Anda kemudian saya cara nasihati itu keras Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyad ditun alika. Saya nanti kalau nasihat itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid uskut kamu diam. Setelah itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu ke Fir'aun itu saja harus pakai etika fakula lahu kolal, layinan. Kamu harus ngomong yang halus. Ya. Jadi intinya ini Harun Arasid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz bu, ngaji kira-kira gitu. <laughs> jadi jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita. Mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk GK alim di NU, NO, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. NO. Asal apa ya ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf anta alamu minni ternyata engkau lebih alim ketimbang saya jadi kalimat famusyad ditun alika saya akan keras cara memberi nasihat itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun Ar-Rasyid. Yaitu dikatakan Inna wa ta'ala arsalaman huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu Yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun Itu pun harus faqulalahu qawlal layinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita, kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia bawaan kita memang harus fakulalahu kawalalainal layyinal yatadakaru yatadzakkaru aw Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak harus tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dasar Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dasar Sehingga Nabi Sulaiman yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini saya beri contoh. Ketika ada orang melafatkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU NO baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan <laughs> ya yang ikut sambil tidur. <laughs> Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wasui itu kalau kiai itu itu lama itu. itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic biasanya gitu di NU NO itu kalau khotib mesti semangat karena pegang mic yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengarin sudah tahu, pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah <laughs> itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya, itu kata Allah, kulilladzina kafaru iyan tahu yufar lahum salam. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafat ini pelafatannya ada sanatnya enggak ya terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya la tapi sudah macam-macam. Dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanatnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di apa di Aliman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah e, ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu karena al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umarok. Tapi setelah era Mbah Hashim, era era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaro sama semuanya sama sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Memun wakil gubernur. Ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus dan itu nggak lepas dari cara pandang. ya itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa dan posisi Musa datang bukan memanggil Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal ke yes. <laughs> Iya. agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni kiai ini bisa ngoni itu. Ya, itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi Wakil umarok tuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. <laughs> Jadi Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya, ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Iya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca, bukan bercerita. Kalau kamu membaca seperti ini, kunta korian, kamu pembaca. Pembaca itu yang mengambil pelajaran. Tapi kalau kamu hanya cerita, itu namanya kunta hakian. Sebenarnya Anda tidak membaca Quran, tukang cerita. Misalnya tadi, cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun. Itu kalau kamu hanya cerita, wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun, didakwai Nabi yang namanya Musa Ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan. Dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta korian. Kamu pembaca betul. Bukan kunta hakian. Kamu tukang ceri cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran bukan tukang apa? cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau tak, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi Rasulullah itu pernah nggak makan sampai tiga hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan eh, al aswadani, maksudnya itu tamar dan air hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan tiga lukma, kira-kira ya tiga apa asupan nasi berhenti Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang sampai apa. Tapi ketika ditanya e, seperti ini pun nanti ada hisapnya. Walatus alunna yauma anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisapnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Betul Maqdis itu Inna wa ta'ala ayyara rokauman Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya tamta'atum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. tamta'atum biha. Kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar nggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabqi toyibati akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. terong Jawa itu entek entek entekno biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya maka makan guyon-guyon. Gue nak keterusan ras mlebu swarga. ya, jadi itu ilmunya kiai. Nah, efek dari ilmu ini dasar. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga Anda akan mudah menyalahkan orang lain. karena sibuk dengan dirinya sendiri tapi tidak dengan makna egois tapi makna orang baik itu siapa orang yang sibuk dengan app pada dirinya dengan kekurangan pada dirinya saking sibuknya mikir appnya sendiri tidak sempat mengoreksi appnya orang lain Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum monoton nyangka sira kabeh annama khalaqnakum mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan hale orang ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ono gunane? Wa annakum lan nyongko sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyongko sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyongko latur jauh ora den balekno sira Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal toat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna min hasangi hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru ta ilah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minawa sang Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran wa yahmiluka. Lan dorong apa iki hada ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira. Mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika. Wa mujama nabati taksiri lan ngedui pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut nopo serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah kemudian tahu itu disalahkan Allah pasti dia akan menjauhi taksir itu sembrono itu dan selalu nopo serius melakukan nopo ibadah pun terang nopo masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah, kemudian ada apa? ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apa kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali sokai wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh ya, sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in, Fatul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fakir Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat iku kudu ono Melayu nih. Lane kulonu sering gak syariat ateng santri kulonu pokoke nape jamaah ambu piro kadari iku ono Melayu nih. Gue iling-ilingan nak gue itu serius. Kan yura lucu misalnya dipanggil kiaimu terus melaku sewantai kan koyo ngono kan koyo wong ra peduli nih, Nah, nah dawemu itu eh, sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas malesan Artinya fal kasal iku sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena api sholat terus sampai angop terus rokok tidak tidak nose <laughs> sewantes. Nah, itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mereka sifat itu sifatnya tiang nopo munafik. Wa idha komu ila sholati komu ke salah. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah kebalikannya orang baik Orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabikum Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfiratnya Allah itu kesusu Kesusu cepet-cepetan Kan roto-roto kiai nak melaku itu banter guling ilingan nak menuju barang apik Itu ketok seri serius Nah kiai itu melakukan elon-elon kemungkinan ada duit ya ketuan <laughs> Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji melayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yang ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau kalau cerita, jadi Mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angopo niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Dadi jadi tumak nina itu ada batasnya, nggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksi Allah fafirru ila wafirru melayu. Jadi kan apa ngaji kok lonton pejama itu gak seru kudu nopo melayu. Ono melayu nih, ono unsur cepet-cepet. Mungkin kadang mau nganteng rada di wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo ke Jogja nih. Nah bab ini ape wong <laughs> Tapi nak hadis latah itu ape wong Solo ke Jogja. jadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lat di latah itu paling abad juga gampang muring-muring. Paling abad Anu kalau di santri maduro kata tak kandani pantangannya hadisnya Madura latah dop. mereka maduro paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah, wong Solo Jogja nak kon kesusu gelem ngalon-alon watur kelakon mamaten saya ijo ngaji dirubah no. sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu sing wong Madura ora no. ora emosi jadi ya gak apa-apa memang kita tidak pernah sempurna Nah, kalau Pantura, Rati seneng misok Pantura nih, umur gembelah. No. Tapi ini penting kulatur, no. makanya tidak ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusilaan Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fakir. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir. E, eh, ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fakir. E, eh, Nabi itu tidak tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, e, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang apa? Nang suci itu sudah yang dekat tayamum saya tayamum. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi, makanya ini tak peringatkan kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso gus nak yang jajal mau cek kita boy aku nara melingkar kafe. Eh, jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu apa itu tayamum. Ketika ditanya eh, al amru asra min dalik, eh, urusan bisa lebih cepat timbang itu. saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudhu pakai pakai aqua, pakai jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya butuh pakai air aqua. Padahal ya deket masjid, ya deket. Karena kadang tadi, eh, kepanikannya orang-orang dekat awal itu beda. Itu pokoknya butuh asrok, butuh melakukan apa sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru apa? Jubah. E, makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif apa? Berlapis-lapis apa pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu ya 85. Ya kayak saya misalnya kan nggak pernah nggak pakai kaos karena orang pria kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. <laughs> kalau disungkan, kalau di jas kuat kan. Berkara-kara dagem kiai roto-roto anak ngaji karena gue jas. Karena jaluk kan gue nyai. <laughs> Wah bingung, bos kayak ngekek iku niat sakake, sebaik orang ora jas kurang kelar tuku tapi ya ora niatnya belek bapak bape ya ora kemungkinan itu nganggap aku kelar tuku terus ngekei <laughs> itu berarti suudon yang terlembagakan <laughs> kemungkinannya ya saking takzimnya kepengen kiai ini duwe yes. atau kemungkinan ini Gus Fai kalau mau ben tiga no wong jelas jelas ya <laughs> nggak ngerti ya, dan tidak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal lah kiai ini malah lagi wudhu wong Arab nak, lagi atas nih hamam hamam itu hamam itu pokoknya di kan nono pemandian umum ya sekarang sama lagi uh, pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang ya tindak itu di daerah santri nih aku aja ragam daerah Mustafa lah nih kena ketipu malah malah loro apa jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku ini tiket ya aku itu daerah no malah aku sing daerah no akhirnya <laughs> sembrono ah seloro kabeh tidak oh, apa ya raro Suwargo ya sebenarnya nak kayak tuntun ya raro singkat cerita si kiai tadi dengar e, Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah kiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi terus kata santrinya ya seh e, hella badaan gosal tambok kamu kes, jangan ke susu kamu mandi dulu engkau mandi dulu baru ngasih terus kata kata beliau hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah tidak ingin apa ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan isowai pas adus karena mungkin lagi seneng senengnya kena banyu belum mau barang baratus medit <laughs> kan yo Mana pas lomo lakoni wae kan iso medit. Atau pas sampai lo mau mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu, waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teknya Quran tuh fafiru ilawah lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu. Apalagi ini kebakaran rokok. spring. Itu <laughs> lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh sering, saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya. Saya ingin bikin syariat kalau mau jamaah ya gitu, sa'i-sa'i samu kudu melakukan itu beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang tiga kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita tidak boleh. Sewan pangeran dingin-dingin saja. Emang nah, kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tuwa film lagu mbek angom terus santai. Iku bangune apa ibadah kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek Melayu kan seru. Apa? <laughs> Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi suka, wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar Melayu ku susu jebule jantuk ya apa? suka. Ya lengi-lengi jadi ini kula suwun lah. Tapi ora satu gebut mlaku 120 <laughs> iku ngawur nek iku. Pokoknya ono kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ono berkau istilah pangeran apa? Wasariu bergegaslah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus kesu kesusu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi latakdob. Ya sama seperti di kita kan Orang Madura di bab musaro ahlal khairat mungkin bagus, tapi di latar top kurang. Orang Solo, Jogja di Tumakninah bagus, tapi di ah, kurang. Nah, makanya ini barokahnya ngaji ya di ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu di dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasa riu. Wasa riu itu apa? Bergegaslah, fafirru larilah jadi fafirru ilallah maka larilah firu itu lari apa berjalan? lari supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu ndak pokoknya ada unsur kesusunnya gitu ada unsur bergegas dan karena ada etis memang misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang gus ibu sedang gerah serono swanta itu kan kayak gak ngergani wong tua kudu ono melayu dan nah, di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idha masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min soba binir takoh Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cep cepet. Fakaan naman hatto min soba binir takoh Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? ngeliling ngelingan Nah, ciri utama berpikir secara Qurani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas malasan wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fatul Muin kalau kamu sholat kudu onok ke susu ini onok nasate, ngiling-ngilingan kamu biar tidak berkategori munafik karena orang munafik kalau wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufasir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun, Fir'aun itu penyakitnya apa? E, istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yohanes suantumul fukoro'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun, merasa fakir, merasa nggak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad Masyur itu. Anak abdun soro fakhri dimna fakri itu yang sering dinyanyikan dilakukan para wali-wali itu apa? Anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi Ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hambamu ya Allah yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan nggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun itu sifatnya Fir'aun tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula la quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan to'at juga karena Allah. Nah, Orang yang seperti ini itu jenis anak abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah itu tapi ya, kalau saya jadi wali karena di kamar patang pulau dino, paling terkenal wali. Terus wong salam tempel gitu nggak no. Senguntung aku, aku mau untung belas. dan cara bapak wali be ulama, itu mulia ulama. Wali itu nak terkenal wali, paling banter wong sewan gue gulo. Sing untung deh nih. Tapi kalau ulama menerangkan kebaikan, orang dengar semua. Akhirnya Islam menjadi si siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama, ambek wali aku ya dur ulama. Mbok nabe kue dur kue mergo ora makom itu sih. Terbangnya mungkin cepet kayak kapuk tapi eh tok laut. Wong nara di itu kayak kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Diling-iling ya, terus kulo suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwape juga anteng fil khairat ketika kebaikan pun respon kita an Antum tidak boleh dalam kebaikan harus musaroah, harus apa? Musaroah, musaroah itu ke susu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau toaf pertama juga kon cepet sa'i namanya ya sa'i. Sa'i mana apa? Lari-lari ke kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak agak lari. Makanya darani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ya oleh. Tapi ojo terus numpak skuter balapan yo ojo. Mulai bingung mbek wong saiki. Nah, wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus nek nah, sing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat yang barno jo tompo. <laughs> Mangkel wong. ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara nek kono aku skuter. Aduh maten. Ijen nom nak lo tak malu. ijen nom kan. Ini wajib pasut nak kan. Pasut yang fikir mandi yakin. <laughs> Enak wis yo yo terlalu senajan sah yo tapi terlalu cek no. Padahal buah lapan seruat mas Iya karep Arab Saudi tuh lain Cara kalau penguasa Arab sing itu memang mati tak oleh sing nom-nom tuh ngono. Tapi yo panjang yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. mau <laughs> sok-sokan pangeran ngaku skuter muter. Nah, sembrono. Yo, coba itu awas Kecuali kowe tua memang mati wis ngono. Tuwek ora mati yo, ya aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu orang ngono tuh Tok budi wa. Wa anda tafakar orang ya Eling-eling ya bawa bawa gitu nopo sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk uh, apa itu ala inna awliya allahi la khawfun alaihim alaikum tidak eh, pernah punya rasa takut, rasa gelisah itu harus kita tiru. Karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho bek kodok kuter Itu kudu ceria. Lu kulon sebagai manusia sering susah. Tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bek kodok kuter Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nanti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah susah. Sangking apa? Nah kiai kan susah. Aku diumur tua tua gus tua pikir kita air serat jelas. Oh goblok cara aku kiai ngono. Orang Sanggono, Zaman akhir ono wong ngaji gue kitab gue sibet. Ono ngurung ono ngaji gue sibet. Ono ngura paham tuh nih majelis gue hebat. <laughs> Lah nak paham teko kan wajar. Kira paham kok teko kan luar biasa. <laughs> Nah ono penikmat ngaji paham biasa. Ini gak paham kok teko. Wae guyu so. gue hebat hebat hebat. Hebat. Nah, no menteri dilantik guyu wajar, dong, ora menteri rapo guyu aku. <laughs> Yo ya keminginane loro, sanging waline sanging gedeng ini semua. <laughs> Pokoke seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa su susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan gue piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya tetap pengirannya Allah. Engkau cicit-cicitku pengirannya Allah. Selama pengirannya Allah, Allah itu al kafidat yang mencukupi. Allah ar-razik zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramakomi. Caranya ini tak warai, tak warai sidik aku duniru. Pekso, nareson niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al baqidat zat sing bakok, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka allah mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akromun nas khairun nas itu Rasulullah, pernah ditinggal sahabat khairul kurun, pernah ditinggal wali songo. Sehingga agama dicekal mudin. Katakan dicekal kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekal mubalek sing ngomong buan teragomo mergo salami template, tetap melaku. Padahal sing gawa ora ono sing ideal. Utawa dicekal wong ikhlas ngene tapi yo ya ngene-ngene iki wae. <laughs> Tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberat petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasofadha tahu bi al-hadi. Karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang itu orang ada, di Hollywood ya ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali, iso comuin cemuin, era karena orang Bali, betina orang utuh khusyuk era karuan. Kadang mau gunung gitu atau roh udah aku khusyuk ya. Lo mereka pangeran, pangeran reso diatur. Kalau di santri Bali, tiap romo itu mendak firo Pikirnya wong, pimpirang astagfirullah wong pikirnya. Gue, semua guru itu tulan Bali. Sebelah ngalek bojoku tok. Mulane ana guyon ana wong haji nangis, ning itu kan apa nangis. Dene ning Gunung Kidul kan rata ora wong ayu bareng ning kono Mong Pakistan, Mong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. <laughs> Masa kowe kan nangis itu samudul dol jebule. Jebule gak nangis itu sane nyesal dene. Uh, ah, ngomong itu dibenero tangga-tangga nih kan ya, kabeh wong Indonesia, saya ayu nang Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ndak kepelek kabeh. <laughs> Rawong Turki, rawong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhirnya krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. <laughs> Enak ya darah di sing elek sing wedok. Rumah kamu sing elek sing wedok tok sing lanang yo. Enak. Enak eh. ae Makanya haji itu pangeran ngeling nong haji apa? Paman fihi nal hajja fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Hajinya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah kon khusyuk. neng haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perem. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Orang ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah salat kan kadang sih dikai satir. Nah, ya sholat kan partai-partai nah, nah model sitoe gue wedok gue guri sing lanang gue ngarep. Ana sing model samping. Hadisnya coba no, hadisnya kebutuhan iku mau. Aneh-aneh sholatnya sampai takok no. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jari sing sitoe, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan bodoh nganggur ora kalau yang sering takut, nak cara jenengan sebut kerja, aku ra pangeran, aku ngukumi rano gunane. Gue jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. <laughs> oh ribet. Tapi haji itu unik. Normalnya perempuan dalam mazhab syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan, selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup aja orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup aja nggak boleh kayak apa pangeran ujinya ali Leo karuan rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah Lu kalau dikonco kiai, gus kulon gue meh kecelakaan. Tak tahu ya boh. Dia nih berusaha ngambung hajar aswat. Pas sampai ngambung, pas cah Pakistan wayu pas ngambil. Iya, iya. kiai, kiai tenan yuk. Coro kulo ngambung Gus, gak kena waktu. Wes, wes. Oleh mendingan pangeran oleh beda uang gitu. Ini ini pas nih kacer. Aswat. Lego pangeran oleh gocel jangan ngono fala rofasa wala fusuko, wala jital filhat, fiku dorof. Jadi potensi ngambung wong wedok iku yo ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek yo ya fil haji. Mulane kesunatane wong Indonesia harus kaji bareng bojo perkara yakin. Wes Oh tetap sadar ini. Mas artis Indonesia abe bakul kebab di Turki ayo. Artis Indonesia abe bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya bodoh loh. Wong Turki kalau nate dolan teng tiang teng toko Turki, itu penjaganya lanang-lanang gue Ini Indonesia jelas jadi artis. Terima pembantu. Manjani rungi bener, jadi jedesannya bener gak? Nah tapi kena nih gunung gitu kan rombong gunung gitu, lagi masalahnya kayak kaji. Nanti terus dia nangis, tak takut masa aku di pangeran, jebule ngenes. Jadi pangeran gue unik, beda wong gue unik. Wong haji gue ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajib. Nggak usah nah, aneh. Terus pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi inal hajja fala walafusuko wala fusuqa wala jidala haji gue. nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Leung tok waf kok jadi sitok. Lho kula di kanca, wong kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak iki pengen apa jenengan nangis. Aku rong tau ge salat gurunge bokong wedok. Saurip-uripku ya masjid haram. Kula niku wong elek opo pilih Gus Gus. Salat tuh ning gurin. Kan lanang wedok dadi sitok nek nah kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong wedok. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngen <laughs> Nangis wong iki. Piye gitu. Skrodit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan gak banding teng tengah. Mau apa juga. Kadang sedurunge tawaf sholat bar tawaf solat tetap akhirnya kan krodit. Nah, polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisah ora iso tetap Pemenang kena wong si wanang wedok suwito suwe tok itu rombongan ribu dua ribu Askare yang kegiles lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Mau <laughs> Indonesia kan ngono apa mlebu kabah kan dipisah mbek polisi sing wedok kan kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? <laughs> Selain wedi ilang napa? Akhirnya yo polisinya sing kalah karena kan atau tukaran be askar di kehilangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya faham maksudnya ini bujuku mau sitok, bukan pisah gue biar. Akhirnya polisinya mantok-mantok, iya iya. Dia calek tau kok pisah jadi mesti malu. Jadi eling-eling Jadi ya. pangeran itu unik, iku nunjuk nona, jadi wali itu ragu tuh nih daerah steril. ini pas ibadah haji we ujiannya lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah gua ana coba. Bung ibadah kok ono coba yo ya haji nih. Nah, ora coba bingung ngabung hajar aswad wadang lanang wedok jadi situ. Wong bertawaf jam setengah telu tawaf untuk wong dir, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. <laughs> Jadi kan dekne gak duli bujuni Mus. Tawaf setengah telu tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan itu iku bojone, kan wong lanangnya kan maca ikhram. Kan gak pati ketoro. Dene menawa melok muter cucuku melok rombonganku. Nganti aku bersaiku cucu cucuk nuangis dene bareng ngerti gak rombongane. <laughs> Nuangis kayak bahasa Indonesia wah mata wong. Berarti wakil kehilangan bojo, mereka katut karpe. Nah, akhirnya tawaf itu nyekel bojone ini ra hilang. Terus ada problem fakih. Madzhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu beda. Di ikhram gak nyekel bojo, bojo wedi hilang. Akhirnya kiai kiai yo nakal, kiai kiai yo rada nakal. Khusus tawaf madzhab Malik <laughs> ono madzhab. Ono madzhab kok paket khusus sih. Bangunin pulsa lah yo kita dadi wong NU kadang yo ribet. Kene sing ngekeki mazhab, ngekeki ajaran nak nyekel bojo iku batal. Tapi nak pas tawaf bojom cekeli nak ilang. Akhirnya wong awame takok jare mboten tenang salbah batal. Khusus khusus. <laughs> ya tadi ada di kiai ku yo nakal asli ku. Tapi nakale wali wis para pangeran wae. Yo ya, aja niru. Ayo rata-rata wong Indonesia nak tuwaf iku nyekel bojone gak digandeng gak? Batal to nah. Ayo, batal lor Batal Nur. Ajar mazhab Syafi'i kan? Batal. Akhirnya jadi intikal mazhab. Sembuh inti intikal pakai tewa Dadi tuaf dong Kok nanya Indonesia balik nih. Serepot. <laughs> Mane wong ora usah gedeng kubu sebelah, kubu sebelah darane nyekel bojo ora batal. Iku mbok gedingi kaya apa kowe engko nak tawaf aku anut mazhab iku. Mane ngaji ku sing luas. Kaya aku lho dadi wong alim keren. Maksudnya iku roh mazhab ya ora bingung. Wis saking dableke, wis saking alime ora roh. Mulane sampe Gus Gus Jati pun aku celaka, wes susah Gus Pak repot kabeh sah. <laughs> aku wis uni-unimu ngono. Kau wong nasi dadi wong alim macam bingung. Bingungnya itu lebih ya? ya? Misalnya kue fanatik nyekel bojo batal, kau ujung-ujungnya nak pas haji tawaf, kita sarankan semuanya memegang istri masing. Jadi bang nyekel bojo nih wong, sadar nyekel Kau <laughs> umum memang Indonesia anak haji, nyekel bojo nih gak umumnya. Seng haji tahu berduaan, seng enggak-enggak kan haji berduaan. Umumnya dicekeli bojo ah, nih. <laughs> Padahal cara fikih batal gak? Batal. Ya, tapi kel kan jadi ya hilang, jadi ya resiko kan. Utama utuh cekel wong Pakistan terus lali. <laughs> Wong itu nayu kan sing terakhir nulung kan akeh. Mulane serepot-repot. Tapi gini ya, saya pastikan madhab syafi'i itu ya ada benarnya, meskipun kita ada ijma. Hanya ada ijma itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu ya jima. Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu maknanya apa? Jima karena sekedar megang tidak apa? batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqah dalam Islam. Makanya rasa gede teman-teman. Tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti safi. Karena logikanya Imam Safi lebih masuk akal karena kata Imam Safi itu istri kamu itu tidak mahram. Yang dikatakan mahram itu orang yang haram kamu nikah. Nah, berarti ya ibu, putri kan hanya tujuh itu. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Eh, sebenarnya hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Berarti tujuh. Nah, wong Jawa ngitung mau papat. Kita cara orang Arab itu itu. Berarti kan ibu ya, ibu, putri, saudara putri kamu, bule dari bapak, bulik dari ibu, ponaan dari saudara lelaki, ponaan dari saudara istri perempuan. Karena aku ngomong nak jadi cara Indonesia mau papa. Wong Arab darah di itu mergo bulik itu bahasa Arab nak kau bapak amah, nak kau ibu hola, Paham Ponaan nak cara Arab ana banatul akhi, itu dulur lanang ono banatul anak itu dulur wedo. Cara Indonesia kan ponaan. Berarti kan bulik be ponaan ono cara Indonesia ki Cara Arab amah khola banatul akhi ya mulane Indonesia fikih luwih gampang apalane papat kan mergo bule ponakan Gue untuk wong papat ya bule cek minjatil ab cek minjatil om ponakan cek minjatil ah cek ukti tapi cara Arab iku amma hola ana ponakan kau dulur lanang ponakan kau dulur wedok mulane diitung loro wabanatul akhi lah itu jenenge mahram, orang yang haram dinikah. Lah orang yang haram dinikah ini kalau kamu nyekel ponaan bulik bude tidak batal. Nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah. Berarti statusnya ajnabiah orang lain. Mulanya oleh bok keloni, oleh bok jima bujumu. Karena orang lain. Nah karena berstatus orang lain ini cara Imam Syafi'i membatalkan wudhu. Paham gitu enggak? itu, itu cara berbeda. Jadi yang nggak membatalkan wudhu itu yang makro, makro itu siapa? Orang yang haram di neka Nah berhubung istri itu boleh neka berarti status fakirnya ya orang lain. Paham ya? Soal oleh dijima itu karena ada akad tadi, akad nikah tadi. Makanya ada kanji Nabi fa innakum tumbuh nabi amanatillah tumfuru jahun nabi kali matillah. Jadi halalnya dijima itu karena akad nikah. Tapi statusnya dia tetap ajnabi ya orang lain. Buktinya orang lain lagi nak ke mati, idahnya selesai, ya oleh rabi meneh. Engkau bojo keduanya mati nah ya rabi meneh. Makanya nggak tahu dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti. <laughs> sing jelas gak melok sing rokok gitu. <laughs> Dan makanya cawe itu ya enak. Misalnya Rabi Ruhel bun rokok, Rabi Mustafa bun rokok, Rabi Kifuat terakhir bus warga melok Kifuat, Lalu <laughs> apa melok sing mlebu rokok? Wong wedok iso oportunis apa? Takoki pangeran, "Ki bojone sapa?" Sing nang swarga sinten Gusti? Lha <laughs> kok Fuad, nggih niku mawon. Dadi itu ya ana enake kok karek milih kok sira. Engko nak swargane beda kelas yo ya milih sing dhuwur. Ya dadi itu ya ana enake. Nah, tapi kita-kita sebagai wong alim iku nak koi. Gus kalau saya haji gimana? Sebujum cekeli wae. Pas tawaf itu intikal madhab. Jadi kita ini unik. Fatwa intikal madhab khusus tawaf. Mau intikal khusus itu ya nama Indonesia kan. banyak alhamdulillah kita ini apa ditugani wong alim-alim. Sampai intikal madhab saja kita punya referensinya. Terus ada lagi madhab safi yang agak ringan. Begini, aula mastumun nisa itu kan khitab pada subjek. Subjek gitu saya ulang lagi ya. Ada yang mengatakan Allah mastumun nisa khitab pada subjek, pada pelaku. Allah tidak membicarakan ob. Ya, Itu kan urutannya ayat kan gini, wahai orang-orang beriman jika kamu, kamu, kamu pelaku. Ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka wudhu kamu batal. Oke, berarti kamu pelaku kan? Pelaku nguyoh dan pelaku ngising. Atau kamu memegang perempuan. Allah kan hanya cerita kamu, maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang. Misalnya gini saya bilang kamu, "Hen kau jangan ngambung cawe itu ayu." Ketika Ruhin ngambung sing dosa sing ngambung sing diambung? Sing ngambung. Di mana-mana pelaku itu yang kena hukum. Sing diambung kan gak dosa musibah kan? wong gak wong gak wong Ruhin wisun nah kan gak mungkin aku mendingin. Misalnya saya jadi polisi Aceh, polisi syariat kan gak bisa mentakzir perempuannya tadi. Ono wong ayu ning bis, aku kan gak kuat terus diambung. Ini yang ditakzir, kan kamu beli syariat yang ditazir yang ambung apa yang diambung? Sing ngambung Meskipun Rukin bisa berdalih, salam ayu. <laughs> Jajal kue elek. Di mana-mana hukum itu hanya kena pelaku. Sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang, bukan yang dipegang. Sehingga dalam konteks kamu toaf, kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu tidak atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh bangga ada ulama mengatakan Allah masuk nisa wahadal khitab muwajahun lil lamis yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum tuh yang pelakunya bukan objek paham ya uh, tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan. Karena ya pikiran Imam Syafi'i ingin uang gabung ruhin, iku regane jatuh gak kira-kira masalah. <laughs> cocok raco cocok tetap jatuh. Artinya objek itu tetap kena efek, apa? Wis cocok raco cocok kan kenapa? Meskipun misalnya gini, Ruhin uang hipersek, uang wis pokoke hiper. Terus dicekel uang Turki, wahyu, Kira-kira dia di cross to ora? Wis objek. <laughs> Lho angen-angen kowe ojo mikir lho misale ya. Rohin, Mustafa lah ya, khusuk lah. Kowe bos, kowe terus digandeng wong tok Turki ayu. Kroso gerjel to ora? <laughs> Kayak obyek lah, kayak obyek lah. Kroso. <laughs> Maka karena tadi makanya pikir Imam Syafi'i listiroki hima filada meskipun objek pun kan ada rasanya Oh, mesti udah setuju loh. <laughs> Mungkin kayak udah mesum. Eh. Ya oke coba orang elek kan. Misalnya terus kue diabung mau Pakistan wayu. Terus gak? oh elek selawas urep ya. <laughs> nah, karena objek ini juga merasakan, <laughs> maka dibatalkan bisa, Imam Nah ngono wudumu ya batal pisan. Kira apa? Lah aku ya krasa kira-kira gitu, Pak. Madzhab siapa? Madzhab. Jadi Nah tapi tadi ya saya ulang lagi khusus di Tawaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya Mbah Mun pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus bab Tawaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama apa perempuan maka rata-rata disuruh intikal apa sahabat Tapi setelah itu kembali lagi ke mazhab apa? Syafi'i. <laughs> Jadi ibu. Jadi ngok maturnya be pangeran Gusti intikal semen. Nah Imam Syafi'i jawabnya be pamit. Bah sepunten ya, bah niki. <laughs> darurat sipil ya. Darurat sipil. Ini sementara saya tinggalkan mazhab napa? Jenengan. Karena memang nggak mungkin, nggak tersentuh. Wes asing paling soleh sekalipun. Pemenang sing kiai kaya kula, kadang-kadang wong wedok iku nyaman awar kiai. Lho kula roh kiai, roh kiai tenan. Iku wong lanang wedok mulai setengah bayar, sing ayu sampai sing perawan sampai sing tua juga gandeng ya. Dadi entuk wong papat sekaligus. <laughs> ya apa? Ya nyali tenan, sing wong ayu setengah bayar tak takoki, Mbak, kok ambek bojomu? Gus kula narusan ibadah seneng ambek kiai. ayu. <laughs> Wah mate wong tenan. Mana kita dadi kiai ayu ya abot, Mus. Mana rasa dadi kiai gede. Iku ku penggemare kadang wong ayu bareng repot. Kiai cilik kan Kena pengen jadi wali syarat nyifati Allah yang permanen. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi zat yang memberi petunjuk, maka sifat ini lazimah abadi ila yaumil maka apapun rusak dunia iki tetap akan ada orang baik ila yaumil bukan karena orang ini hebat bukan wong zaman rusak kok tetap bukan karena Allah yang al hadi sing hebat berarti Allah bukan kita coba kita hidup di zaman akhir wong wedok do katokan cekak fitnah kayak apa Kayak apa fitnah kita di zaman akhir? Perkara apa ya tadi fitnah? Jagone ra di menteri geger. Nah jenisnya dunya. Jadi jenisnya dunia. tapi tetap dosa soleh. Wong ibadah tambah ke kaji lo antri. Dal kaji 36 ya juta. Indonesia gua antri-antri puluhan tahun. Saking hobinya ibadah. Orang kembali lo udah antri. Dalam ke wong udo. Kekabet lo waktu kotak <laughs> antri. Oh, mulanya banggalah jadi warga Indonesia. Bali lu wong Bali, ora akeh wong udo. Wong ngomoro Bali antri to ora. Ora setiap saat iso ning Bali apa Ape ro Ka'bah kota antri. Berarti antusiasme wong ning Ka'bah ning Bali dhuwur di. Dhuwur Ka'bah berarti wong Indonesia antusias ning ibadah mbek wisata dhuwur di. Kalian kan wong Indonesia. Kowe raine ngene-ngene lah. Umur <laughs> Bali ora antri, gak menarik, gak menarik. Wis ngono watu kotak iku paham rabam yo nangis. Lho aku ketemu apa? wong gunung kidul budi wae wong desa. Yo wong gunung kidul tenan bojo kula kaji. Iku rumangsaku nyebelah Ka'bah iku wiridan to muni ngene iki Fat. Ini kisah nyata. Ba Ka'bah mulai cilik aku madhep kuwi lagi ketemu iki. <laughs> rumangsaku wiridan aja. Mulai cilik aku sholat tuh madep kue lagi ketemu iki. <laughs> Batin ki wiridan opo. Iku mesti dikenang baik apa. Jadi lagi ngalami Mungkin aku iku seneng bang Gunung Kidul karena termasuk wiridan terbaik menurut saya. kak <laughs> bah jadi mulai dulu saya sholat tuh menghadap kamu kok baru ketemu ini. Jadi itu kuabru. <laughs> Nah, kene sing bingung sebagai wong alim Ka'bah iku toh bitip, Ka'bah iku dikloyoi minyak. Lagi bayar dam ora dul dong ini malah. Kowe sing kenaan kangen kene sing kepikiran fikih. Mergo ora oleh kena minyak. Mulan dadi kiai wabet. Aku sih beberapa gusti khusus niki, pokoknya <laughs> bebas dong gusti. Lah nak tak wajib nomor mesti kecewa kan? Mau kecewa yakin? Nyekel kabok ora oleh iki ajaran apa malah repot. Semeneng ae. Pokoke ngene iki Fat, atong rayu pangeran, yakin bang rayu manusa atong rayu pangeran. Kula donga ya Allah maklumi kiai kamu ini, maklumi ulama engkau ini ya Allah untuk tidak fatwa secara jelas. Karena saya hidup di zaman yang tidak jelas. Jadi kalau niku tiga kadani guru kulo, jadi bangun ini loh. tangan nyekel kok. Tahu lah. Tapi ini kuminyaan bela kurang roh, alam rabok kandani, malah panjang kan. eh, <laughs> ah, satu menengah, satu menengah yang ngerayu pangeran terus. Mulai bolak balik. Banyak kesalahan yang kamu lakukan. Aku yang ngerti kelakuan mengaji kadang oleh hiburan, kadang macam. Atau ngerayu pangeran, gusti maklumi pun. Zaman akhir. Tiba urusan bek kue ada urusan bek pangeran. Luwe rileks. Mulai ada ulama namanya Sufyan Asauri ditanya, Fawawama watitu anna walidayya hasabani. Saya tidak suka andekan orang tua saya nanti yang menghisap saya. Kenapa? Wong tua aku jadi kadang ngamuk be aku. Tapi tak dihisap pangeran oke. Okay. Pangeran itu arham, lebih kasih saya. Saya ini termasuk orang dekat Allah baru kayak Imanul Arab. Saya itu sering baca hadis dan saya yang tiru itu Imanul Arab, Iman yang Gunung Kidul, Wong Jogja, Wong Madura, pokoknya Imanul Arab. Karena lebih vulgar, lebih ngawur. Dan ngawurnya ini nak ikhlas, ibu pangeran tertarik. Tapi ikhlas bisa syaratnya. Syaratnya apa? Ono wong desa iku takok kanjeng Nabi ngene. Iki kena mbok tiru kan. Tak ijazah wis. Khusus wong kriting. <laughs> Kira kriting takok sing kriting. Pokoke ijazah ini legal untuk yang kriting. Yang gak kriting minta yang kriting. Ya langsung aku muter sik sing kriting e, ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanya Nabi ku buat. kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap di keimangan. Padahal aku rapi pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ratu tukunya nyawa. Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja terjadi dari Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, ya itu lo gigi gitu. Itu cara, pokoknya caranya senang pengiran, sahur ya sahuran tapi. <laughs> ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen. itu. Terus kata Wong Diso tadi, lana dimamin robin yat khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak sing ra iso sing ra kebaikan wong sing terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara mau bagus lah kalau ngisap apa. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi ya meripat loro, jadi ya irung, jadi ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso game meripat jadi tiga meripat, aku raiso di tangan ya tiga tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lalu lemen iman kurang ajar. Lah imane wong kota kadang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. Kalau gue ini syukur ngenteni kredit tem lunas kan keribetan. Wong bisa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ratau tau di meripat ya dikai di meripat. kepengen di tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing ya meripat tangan orang jabatan gak? Cocok kok ambek iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak kuat untuk Meripat kacung Dibang bayang no jadi merenti kan repot. Bayang no ngalim mungkin tambah repot meneh. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sambung di desa. di itu Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah Nah albuhu aki-aki penduduk swarga itu albuhu wong goblok-goblok. Wong goblok lu gampang syukur. Cari <laughs> bangun kalau cek sih yang ditan. Aku kadang iri HP wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai nyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjaan bisa macet. Iku mun karena orang pengalaman wedi nak rime blong piye. Iku ngerti setuan lagi pas macet dia. Kriting, ya langsung aku muter sing kriting e, ya Rasulullah nanti yang ngisap saya itu siapa? Yang ngisap yang yang menghisap amal itu siapa? Allah. Baguslah kalau gitu. Kanjeng Nabi ku buat. Jadi kok baguslah Gusti gitu. Kenapa aja? Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja. Aku wong desa ya tetap dikeimangan. Padahal aku pinter golek rezeki. Aku ya tetap murid. Padahal ratu tukunya apa? Pokoknya baguslah Gusti Nabi kalau yang hisap Allah. Selama ini kenangan saya sama Allah itu baik-baik saja sejarah dari Dawe Nabi, kalau kamu ingin melihat orang yang ahli jannah, itu loh gigi gitu. Itu cara pokoknya caranya senang ini sawur awuran tapi <laughs> ya bagus lah. Dia pernah tanya lagi, ya Rasulullah apakah Tuhan tuh pernah senyum, pernah tertawa? Ya pernah kata Nabi. Tapi tidak usah kamu angen-angen itu. Terus kata Wong Diso tadi, lanak dimamin Robin yat hak khairan. Kalau Allah pernah tertawa, pasti orang yang bisa tertawa itu kebaikannya banyak. Sing ra iso sing ra kebaikan wong sing gremeng terus. Jadi intinya dia ya dia nyifati Allah itu sesuai versinya sendiri. Tapi Nabi kadang seneng perkara ini emang bagus lah kalau ngisap Allah. Kenapa jadi kenangan Allah sama saya selama ini baik-baik saja. Jadi. Mesti dia ngerasa wong desa ya mangan, jadi ya meripat loro, jadi ya irung, ya pokoknya dia gampang syukur. Wong aku raiso game meripat ya tiga meripat, aku raiso di tangan ya tiga tangan. Jadi kadang wong desa itu cara iman lebih. Lalu lemen iman kurang ajar. lah imane wong kota iki padang saya dhewe. Syukur ngenteni diangkat jadi menteri, jadi pejabat. kalau gue ini syukur ngenteni kredit lunas kan keribetan. <laughs> Wong desa gak. Kenapa kamu mengatakan Allah baik? Ya Rasulullah aku ora tau kepengen mripat ya dikai di mripat. Ora kepengen duwe tangan ya dikai. Selama ini baik-baik saja. Jadi dia ngukur peparing nggak ya meripat tangan orang jabatan gak? Cocok kok abe iman yang bedui-bedui ini. Tangan kan gak kuat dong tuh, meripat juga ya dong. Ini bang bayang no jadi merenti kan repot. Bayang nong alim mungkin tambah repot ya, ah, ah, ah. Jadi apa ya? Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nah di sini ini kadang Nabi ngendikan aksaru ahli jannah albuhu aki-aki berdua berdoa itu albuhu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Cari nah, <laughs> bangun kalau cek yang titan. Aku kadang ya iri habe wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Neng tanjaan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman di nak rime belum piye. Iku wong tuh menang. pas macet di Henrim itu tuwenang. Semua jajan teman jajan santai. Kita <laughs> kok ibu belakang kok santai Iya nak nak gludung piye. Pun dipikir super, banget. Dari <laughs> dari bangun kok enak tuh tiba ngomong goblok. Kue kacang iri kau mau. neng ngerakuti Ka'bah, kangen Ka'bah. Kuangan be Ka'bah. Aku sing kepikiran. Iki kena minyak terhukum hukumnya Kan enak sing dadi goblok. Ada ngiri ya. Tapi tetap aku mau tetap goblok Mau aku tetap mau tetap goblok mau. Cuma iki cerita irine ya loh. apa? Urip kok penak ingon. Sesi tak takok ya. Lah kowe mikir bambu swarga to. Kan dipikir jenengan nek Gus Dinan kiai ini. <laughs> no wong. <laughs> Mulane aku di umatku yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu apa anut aku. <laughs> Matekno uang tenan. jadi uang goblok itu penak uripe yo. Radio duit proposal loros, enak loros kode BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang mis miskin. Ben kono dipikir menteri keuangan, pokoknya ramlarat, marat-marat no dewi kondo. Enak di jadi wong goblok wong pinter. Coba wong goblok saya Indonesia aku dipikir pakar-pakar sing doktor. Saiki wong mikir mbak sing dipikir enak di. <laughs> Ayo jawab. Wonor wapat tenanan ngentas kemis sing melarat sewantai ngopi rokokan. <laughs> Santai. Aku kan giri bagus Bapak itu anggar bapak habis subuh kan ngajinya mak bocah-bocah. Ya, Kemudian ben laku laku laku ben bapak. Delok wong lan pawam ning warung-warung semeneng. Wong kok enak ngono. Marung pantes, rokokan pantes, utang yo pantes. <laughs> Ngene kiai utang ra pantes, rokokan ning warung. Ra pantes. Mulane berbahagialah para orang bodoh ya seneng lo kadang ya Allah. Lah nunjuk no pangeran, rahmate ku jembar. Sing alim ya untuk nikmat alim, sing bodoh ya untuk nikmat. Bodoh ya sing kena sing bodoh mau mungkin aku enggak. Bodoh nelek rawang ayu jangan ngenes nanti. Cuma kayak jogeer ngenes di bojomu lu ngenes di bojoku. <laughs> Lah aku sesama ngenes rasa saling kri, kritik. Nampa kodok kuter, napa? Nampa napa? Kodok kuter. Ya baik kula suwun Pokoknya udah penting dunia sing seneng. Nah reso seneng, reso seneng. Mergo seneng sifatnya para wali ala inna awliya Allahi la khaufun adaihim walahum yasan Para wali itu sifat dasarnya nggak pernah rasa takut, rasa susah. Mergo susah itu tetep nak buat terus-terus. No, itu dadi rarido bekodo Kulo guys sebagai manusia kadang gak susah. Kadang nyinyon sewu ya kadang pas ibu gerasa sendiri, kadang kurang sehat macam-macam. Tapi aku reling ibu gerah berarti gerah aku nambahi itu so nambahi aku hormat merumat merumat ya ibadah sing loro ya ibadah sing ngono seneng mas, Kayak aku ngurmat kue, wih mangkel asli <laughs> tak ulang mulai 2000 biru kok perkembangannya yang ini ngene wae wong kula. Kula mulang mulai ribu lima Coba perkembangannya piye, Cil? Saya iki lho seksine santri awal iki. Apa terus juban dadi kiai kan yo ya ora. perubahannya Mustafa <laughs> Tak takut takut no itu ya tetep ae. Kowe terus jadi khotib gak lho. Gak ono ya, gak ono perkembangan. Ya. Cara nuruti sebagai guru mangkel. Maksud kau yang pengen kerungu kabar Mustafa dari mubalek kodang taruhin tuh tadukun kondang kan ya orang kabar. Ya sekian yang ini woy Tapi menawa barokah aneh ikhlas sehingga aku pendek karir. <laughs> ya tapi jenenge kiai sati gede seneng ya. Rojek dhewe wis seneng. Ngono ae. Ora usah ngenteni alim kemen kecewa. Wae latih seneng latih. Saya pernah baca kitab dan itu tak kenang betul. Adat yang dibikin Allah pasti lebih baik dari bayangan Anda. Terus ning kitab itu contohnya ini. Umumnya orang kalau kaya kan temannya banyak. Ketika miskin teman-temannya itu menghilang atau menghindar. Itu kata kitab itu tuh bagus. Adat begitu itu bagus. Allah bikin adat itu tuh berkah. Coba kalau kamu temannya orang kaya-kaya, ketika kamu miskin teman kamu tetap dolan. Pasiku kue beca, pasiku kue buruh neng wong. Kayak apa malunya kita? Jadi tontonan teman-teman kita yang dulu kah? Ya. baru Barokahnya Allah bikin adat nah kita melarat dora ditili pas melarat terus rono sing roh. Lu malu lu melarat jadi dulu-duluan. Ayo gue disek suka tumpahan Ferrari, geng Lamborghini atau geng Mercy, bu geng Alphard. Barang ngono melarat burai wong disentak-sentak mbek maji kamu ditiri kancamu dhisik isin gak <laughs> ayo milih ditiri atau ora yo milih ora kan artinya Allah bikin adat naik semelarat ditinggal temannya itu bagus nek mati wae sama ini orang kan gerutu wah aku semelarat konco lali apa lali ngono lho dong tuh artinya Allah kalau bikin adat nek mati wae isin lho kan bisa lho melarat gedul-gedul aduh <laughs> Ya milah digedul duluan ora? <laughs> Milah enggak kan? Lah miliarder terus Allah bikin adat lalah konco-konco kita zaman sugih lali. Bisa anggap itu barokah. Tapi uang kadang kan gak terima. Padahal Allah bikin adat terus dikira-kira. Tetap apa yang jadi sunnah tua itu yang terbaik, yang terbaik. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja. Hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan grutu grutu itu geremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis. Kok masih grutu itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua. Kayaknya kita tidak mampu membayar. Ya dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. E, pentingnya ilmu satu bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, seorang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda. Itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umar itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Ki Hasyim jadi Menteri Agama. Ada Gus Wahid putra Ki Wahab juga jadi Menteri Agama. Ada Ki Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu apa pegangan ilmu Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu golem ya, datang ke Harun Ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifah Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah <laughs> atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja namanya penguasa ini dalam pikiran Ustadz itu tidak mesti dalam fakta kemudian si Ustadz itu matur ya Amirul Mukminin ini nasihun lak famusyadidun alaika fala tajidanna fi nafsika se'an saya ini mau nasihati Anda kemudian saya cara nasihati itu keras Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyad ditun alika. Saya nanti kalau nasihat itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan kata Harun Ar-Rasyid karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun Ar-Rasyid uskut kamu diam. Setelah itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu yaitu Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu ke Fir'aun itu saja harus pakai etika fakula lahu kolal, layinan. Kamu harus ngomong yang halus. Ya. Jadi intinya ini Harun Arasid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz bu, ngaji kira-kira gitu. <laughs> Jadi jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita. Mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk GG alim di NU, NO, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. NO. Asal apa ya ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si Ustadz tadi keluar dan minta maaf anta alamu minni. Ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyad ditun alika, saya akan keras cara memberi nasihat itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatul Harun ar Rasid, Yaitu dikatakan Inna Wuha ta'ala arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun, itu pun harus fakulalahu kaulal layinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita, kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia bawaan kita memang harus faqulalahu qawlan layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak harus tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dasar Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dasar Sehingga Nabi Sulaiman yang banyak memanfaatkan angin, mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafatkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU NO baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya <laughs> yang ikut sambil tidur. Ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wasui itu kalau kiai itu itu lama itu. Ya, itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic biasanya gitu di NU NO itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton. Gitu. Karena yang mendengarin sudah tahu, pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya tidak ada perkembangan, Gus nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, <laughs> itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan, kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya, itu kata Allah, kulil kafaru iyan tahu yufar lahum maqad salam. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat, itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafat ini pelafatannya ada sanatnya enggak ya Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya la tapi sudah macam-macam. Jadi dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanatnya enggak. Jadi saya mohon semohon mohonnya untuk teman-teman yang di apa di aliman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah e, ibadah atau perilaku atau apa sajalah setahun. Karena al ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umar Tapi setelah era Mbah Hashim, era era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaro, sama semuanya sama, sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Memun wakil gubernur. Ini teman saya Ki Hafid ya bupati. Semenjak itu terus dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya, itu cara pandang diantaranya adalah cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun sehingga tetap didakwai Nabi siapa Musa dan posisi Musa datang bukan memanggil Ya cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal ke dia iya. agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya tuh belum pernah datang tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi Wakil umarok tuna babal ulama. Jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi. tinggi. Ya tidak apa-apa, ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk. <laughs> Jadi data. Jadi saya sering ke Jakarta tapi ya, ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Baitul Quran ya. Iya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghazali itu membaca Quran itu membaca bukan bercerita kalau kamu membaca seperti ini kunta korian kamu pembaca pembaca itu yang mengambil pelajaran tapi kalau kamu hanya cerita itu namanya kunta hakian sebenarnya anda tidak membaca Quran tukang cerita misalnya tadi cerita Nabi Musa datang ke Fir'aun itu kalau kamu hanya cerita wah dulu itu ada orang namanya Fir'aun didakwai Nabi yang namanya Musa Ya namanya tukang cerita. Kalau kamu pembaca tidak gitu. Betapa baiknya Allah. Orang sengawur Fir'aun saja inginnya Allah masih ingin diselamatkan. Dengan mengutus Nabi Musa kekasihnya. Itu namanya kunta korian. Kamu pembaca betul. Bukan kunta hakian. Kamu tukang ceri cerita. Begitu juga seterusnya tentang Quran ayat-ayat seterusnya. Sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran bukan tukang apa? cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau tak, beliau nggak mau. Ketika ditanya kenapa engkau nggak mau, alasannya itu langsung beliau baca Quran. Jadi Rasulullah itu pernah nggak makan sampai tiga hari. Terus ditanya oleh sahabat, lalu kekuatan engkau bisa hidup apa? Terus menghentikan eh, al aswadani, maksudnya itu tamar dan air hanya makan kurma dan air. Tapi beliau tidak ketemu roti atau nggak ketemu nasi lah kalau orang Indonesia. Ketika hari ketiga dikasih makan oleh sahabat, dikasih dipotongkan kambing, kemudian baru makan tiga lukma, kira-kira ya tiga apa asupan nasi berhenti Padahal sahabat yang lapar sama dengan Rasulullah itu membayangkan Nabi itu sampai kenyang, sampai apa. Tapi ketika ditanya, e, seperti ini pun nanti ada hisapnya. Walatus alunna idin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisapnya. Nabi nangis. Hanya sahabat nggak jadi nerusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama ketika Sayyidina Umar dijak pesta ketika memenangkan Betul Maqdis itu Inna wa ta'ala ayyara qauman. Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum karena apa? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya tamta'atum biha. Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia. Adhabtum itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia. tamta'atum biha. Kamu di dunia sudah berpuas-puas. Maka jatah Anda sekarang di akhirat habis. Sehingga Sayyidina Umar nggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis. Kata beliau terus astabki thayyibati akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya tidak habis. Torong Jawa itu jadi entek no biar jatahnya masih. Sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu karena kalau orang Jawa bawaannya ketemu ya maka